Yang tentunya sama-sama kita pahami dan sama-sama kita ketahui bersama. Mengkaji, mempelajari agamanya adalah tuntutan terhadap kita semuanya sebagai hamba Allah dengan amanah agama yang telah Allah Subhanahu wa taala mengamanahkannya kepada kita semua. Sehingga kita tidak berjalan di atas agama atau kita tidak mengamalkan amalan di dalam agama ini dengan apa yang tidak diajarkan dan tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala demikian pula nabinya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga Mempelajari ilmu agama merupakan satu tuntutan. Satu kewajiban bagi kita hamba-hamba Allah. Kemudian di antara perkara-perkara agama yang mesti dan penting untuk kita ketahui bersama bagi kita untuk mengimaninya bagi kita untuk merespon dan menerimanya dengan penerimaan yang lapang adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dengan Firman-Nya di dalam surat Nisa ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza ja'ahumul wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau rudduhu ila ar rasul wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبطونه منهم Apabila datang kepada mereka kaum muslimin dari satu perkara dari perkara-perkara yang menimpa mereka. Perkara di sini sebagaimana nanti akan diterangkan dengan ayat setelahnya baik perkara tersebut yang bentuknya memberikan rasa khauf rasa kekhawatiran atau yang sejenisnya dan tentunya juga yang selainnya. Yang seandainya hal itu semua dikembalikan kepada mereka atau kepada Rasul kalau ada di tengah-tengah kalian atau kepada mereka siapa yang dinyatakan sebagai ulul amri yaitu ulama maka tentunya akan didapatkan solusi. Didapatkan jalan keluar. Terhadap perkara tersebut. Dengan penelitian pendalaman masalah dan pengkajian terhadap masalah tersebut oleh mereka para ulama yang tentunya mereka orang yang lebih memahami dalil baik itu dari kitabullah dan juga tentunya sunnah atau hadis Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kurang lebih artinya dengan kita berikan sedikit keterangan tadi. Bahwa apa yang perlu kita yakini dan apa yang kita perlu terima dengan penerimaan yang lapang. Dalam masalah atau kaitannya dan hubungannya dengan perkara agama kita. Bahwa urusan agama urusan yang berkaitan dengan manusia orang banyak urusan yang berkaitan dengan maslahat umum urusan yang berkaitan dengan dakwah urusan yang berkaitan dengan kehormatan manusia atau apa saja yang sejenisnya dari perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi maka tempat kembalinya tempat kita mencari pemecahan jalan keluarnya kepada mereka ahlul istimbat yaitu para ulama kepada mereka ulama yang mengerti secara mendalam dalil dari kitab Allah dan sunnah nabinya Shallallahu alaihi wasallam dan juga mengamalkannya mengajarkannya membimbing umat kepada dalil membimbing umat untuk berpegang dengan dalil kepada mereka lah kita menempatkan dan mengembalikan perkara yang terjadi tersebut namun terkadang tersembunyikan di sisi kaum muslimin perkara ini Terkadang perkara yang seperti ini kabur di sisi sebagian besar kaum muslimin kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala bimbing. Di mana ketika terjadi satu perkara dalam ketika terjadi perkara dalam agama atau yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan urusan umum, berkaitan dengan dakwah atau yang kita telah sebutkan satu persatu tadi di antaranya mereka dengan penuh percaya diri mengembalikan perkara tersebut di pundak-pundak mereka. Sehingga yang kita dapatkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza wusida al-amru bi ghairi ahliha faqad intadhir as saa kalau sesuatu diterakan. Sesuatu urusan diterahkan kepada siapa yang bukan ahlinya. Kepada siapa yang dia maka tentunya tunggulah kerusakan itu akan terjadi. Allahul musta'an. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada mereka ulama apabila kalian tidak mengetahui perkaranya. Di dalam ayat tersebut ada bimbingan kepada kita bahwa banyak masalah yang kita tidak ketahui bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Secara khusus tentunya dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini atau yang berkaitan dengan agama Allah Ketika ini terjadi, maka kita mesti bertanya kepada mereka para ulama. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh al-imam hakim dalam mustadraknya disahihkan oleh al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan atau beliau bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-barakah ma'a akabirikum Barakah itu didapat atau keberkahan itu akan didapatkan apabila kita selalu bersama dengan para pemuka, para tokoh, para ulama bersama para pemuka atau pemuka para ulama, tokoh para ulama. Kalimat akabir maknanya Pertama tua dalam masalah umur Dalam masalah ilmu Dalam Masalah pengalaman Dan tentunya Pemahaman Pemahaman Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari keterangan ayat yang telah kita baca sebelumnya. Bahwa ketika terjadi permasalahan ketika menimpa kaum muslimin satu masalah maka jalan keluar untuk mendapat uh, maka jalan untuk mendapatkan jalan keluar kita bertanya kepada mereka para ulamanya namun para ulama di sini didapatkan mereka bertingkat-tingkatan didapatkan mereka berbeda dalam masalah ilmu dalam masalah umur dalam masalah tajriba pengalaman Beda juga dalam masalah pemahaman. Demikian pula beda dalam siapa yang paling terdepan di dalam dakwah ilallah Kalaupun yang muda dari alim dikatakan ulama Namun dibanding dengan yang tua dari kalangan alim dengan ulama itu terjadi perbedaan. Yang membedakan siapa tentunya dengan sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa, ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu tetapi beliau berbicara dengan bimbingan wahyu. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu mengatakan dengan sabdanya tadi yang telah kita dengarkan al baraka dirikum Tentunya ini merupakan bimbingan kepada kita bahwa kalau kita hendak bertanya dalam masalah agama apalagi perkaranya itu adalah perkara yang besar berkaitan dengan urusan manusia berkaitan dengan darah kehormatan kaum muslimin maka tentunya yang diutamakan agar kita mendapatkan barokah barokah itu merupakan gambaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah datangkan maka kita bertanya kepada mereka pemukanya para ulama di antara ulama tersebut kita bertanya kepada mereka. Dan tentunya kalau dibimbing kita oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya tadi, kita tidak akan mendapatkan kekecewaan dan kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena apa yang beliau katakan pasti apa yang beliau katakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertanyalah kepada mereka, Kalau di sana ada ulama yang satu lebih tua dan kita bahasakan biasanya di sini dengan bahasa senior. Kibar dalam bahasa Arab. Yang satu lebih muda yang kita bahasakan junior ataupun sahir atau sigar Maka bertanya lala kepada mereka yang besar, yang kibar tersebut, yang senior tersebut. Kita dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Jangan kita memilih yang yang sigar. Kalaupun kalaupun dia kita kenal sebagai alim, ma'ruf keberadaannya sebagai alim. Tapi berkumpul di hadapan kita dua tingkatan ulama tersebut, satu yang kibar senior dan satu yang kecil yang sirat. Kita dibimbing untuk ke arah bertanya kepada yang kibar. Terkecuali mungkin tidak didapatkan kibar lagi. Maka kita kembali kepada keumuman bertanya kepada ulama. Ulama yang ada adalah ulama yang di hadapan kita ini yang bukan dikategorikan kibar, tapi dialah yang ada. Kita bertanya kepadanya. Tapi ketika didapatkan mereka yang kibar, maka kita bertanya kepada yang kibar tersebut. Inilah prinsip yang benar, manhaj yang benar, agama kita yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal ini banyak contoh. Ditontonkan ataupun dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Satu waktu ada di antara dua orang sahabat bertikai dan usia mereka adalah usia yang masih muda. Keduanya. Namun mereka berdua ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda. Ketika mereka bertikai, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempermasalahkan masalah mereka. Mempersoalkan pertikaian mereka. Namun ketika keduanya menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata yang ingin memulai pembicaraan adalah yang lebih muda umurnya. Akhirnya Rasulullah menahan dan mengatakan kabir kabir tahan jangan kamu dulu yang berbicara tetapi dahulukanlah yang tua. Dahulukanlah yang lebih tua dari kamu. Dalam hadis ini tentunya atau riwayat ini tentunya kita pahami dengan lahirnya ataupun dengan mantuknya bahwa mendahulukan yang lebih tua itu adalah perkara yang dibimbing di dalam agama. Perkara yang dibimbing dalam masalah agama ini atau dalam agama ini tidak mendahulukan yang muda. Kenapa demikian? Sebagai bentuk keterangan tentunya karena yang muda tidak lebih dalam pengetahuannya, tidak lebih lapang pemahamannya atau tidak lebih luas dari yang tua dari sisi akal, pemahaman dan agamanya. Maka dengan keterangan seperti ini berhubungan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita dengarkan tadi atau riwayat yang dikatakan kabir kabir ini tentunya yang lebih tua lebih diutamakan yang lebih besar lebih diutamakan dalam sisi ilmu, umur, pertama umur, ilmu, pengalaman terhadap dakwah, pemahaman terhadap agama, dan dahulunya dia, terdepannya dia di dalam da'wah ilallah Allahu a'lam bisawab Contoh yang lain Suatu waktu Aisyah radhiyallahu taala anha membersihkan siwak dan membelahnya. Kemudian datanglah di sisi Aisyah saudaranya. Dan datang pulang datang pula di sisinya yang dalam riwayat disebutkan bapaknya yakni Abu Bakar. Ketika telah dibelah yang nama siwak dan dipersiapkan untuk dipakai, Rasul apa Aisyah radhiyallahu taala anha hendak memberikan kepada adiknya atau saudaranya. Hendak apa hendak memberikan kepada saudaranya maafkan adiknya, saudaranya. Dan dalam riwayat disebutkan itu adalah Abdurrahman Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Kabir dahulukan yang besar. Tentunya diberikan kepada ayahnya. Terlebih dahulu baru saudaranya. Walaupun saudaranya sangat berharap. Riwayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwa perkara siwak yang itu bukan perkara agama, perkara siwak bukan perkara agama, perkara siwak, perkara sikat gigi kalau sekarang. Atau masalah kayu yang kita pakai untuk membersihkan apa? Gigi, kayu arak, itu siwak, kayu siwak, atau sekarang sikat gigi. Masalah bukan masalah agama, masalah selain masalah agama. Alat yang dipakai untuk membersihkan mulut atau gigi. Yang tentunya perkara ini masih perkara kecil. Masih perkara kecil, masalah siwat. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita bahwa hendaknya dimulai dengan yang besar hendaknya dimulai dengan yang besar maka Aisyah pun memulai dengan memberikan kepada yang besar jadi Aisyah memulai memberikan kepada yang besar Kita lanjutkan keterangannya tadi. Didapatkan bahwa perkara siwak itu perkara yang sepele sebetulnya. Tetapi mendahulukan yang besar itu lebih diutamakan. Kalau ini dalam perkara siwak, bagaimanakah kalau itu dalam perkara agama? Kalau ini adalah perkara siwak, maka bagaimanakah kalau itu adalah perkara agama? tentunya lebih-lebih lagi didahulukan siapa? Yang besar. Karena agama kita adalah harta yang paling mulia yang kita miliki. Adapun siwak, yakni rendah harganya. Agama adalah harta yang paling besar, yang paling mulia yang paling kita miliki. Sehingga mendahulukan yang besar adalah perkara yang terbimbing dan dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dan hubungannya dengan masalah agama yang hendak kita tanyakan, yang hendak kita carikan jalan solusi atau jalan keluarnya. Contoh yang lain, masalah pengimaman. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Malik ibn al-Huwairith kembali ke ingin kembali ke desanya, ke kampungnya, ke negerinya. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka hendak kembali ke negerinya. Mereka adalah sejumlah para sahabat datang ke sisi Nabi untuk menimba belajar agama. Dan ketika mereka telah merasa cukup pada waktu itu dengan bekal dan dengan waktu yang ada di sisi mereka pada waktu itu mereka meminta izin untuk kembali kepada Nabi kembali kepada apa kembali ke desa mereka mereka ke negeri mereka kepada Nabi sallallahu alaihi ala wasallam Lantas Rasulullah memberikan bimbingan kepada mereka. Di antara bimbingannya, fal yu'adzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Hendaknya kalian nanti ketika kembali demikian demikian demikian dan fal yu'adzin lakum ahadukum hendaknya kalau mau menegakkan salat karena negeri kalian jauh dari Madinah. Kalian menegakkan solat. Hendaknya mengumandangkan azan salah seorang di antara kalian. Karena ini sekelompok sejumlah para sahabat yang belajar. Mengumandangkan azan salah seorang di antara kalian. Dan kata beliau. Hendaknya yang mengimami kalian posisi imam adalah orang yang paling besar tentunya umurnya dari kalian dalam keadaan mereka sama-sama menimba ilmu di sisi Nabi tapi beliau mengedepankan umur karena sama-sama ilmunya tapi beliau mengedepankan umur yang lebih besar umurnya, lebih tua umurnya, itulah yang mengimami kalian. Dalam riwayat ini tentunya kita dapatkan pula keterangan bahwa yang memimpin salat adalah didahulukan yang lebih tua dari sisi umur ketika didapatkan dari sisi yang lainnya sama. dan dipahami bahwa beliau mendahulukan yang tua dalam segala perkara-perkara agama. Dalam segala perkara agama. Tentunya ketika yang berkumpul di sini sama maka yang tua dikedepankan. Beda halnya kalau sama-sama tua atau sama-sama eh, apa? Satunya muda berilmu, satunya tua tidak berilmu, maka yang didahulukan yang berilmu. Tapi ketika sama, maka didahulukan yang lebih tua. Apatah lagi lebih tua umur, lebih tua ilmunya, lebih dahulu dalam mengenali Islam, lebih baik lebih paham, lantas lebih banyak pengalamannya, lebih terdepan di dalam dakwah. Maka orang yang seperti ini tidak diragukan lagi lebih didahulukan daripada yang yang lainnya. Inilah yang dijalani oleh para ulama kita. Dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya ketika kita mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan agama, masalah-masalah agama di zaman kita ini, maka Ketika kita mendapatkan zaman ini masih tersisa di sisi kita kibar, ulama, masih ada di hadapan kita kibar ulama, kita tentunya dengan tidak merendahkan, tidak melecehkan, tidak menghinakan yang muda, kita mendahulukan yang lebih tua tersebut. Dengan tidak melecehkan, tidak merendahkan, tidak menghinakan. Dan tidak memandang remeh ilmunya. Kita memuliakan, kita mendahulukan yang yang lebih tua. Beda halnya kalau kita melecehkan. Melecehkan, meremehkan ini bukan suatu sifat yang terpuji. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan sifat-sifat yang tidak terpuji tersebut. Kita bahkan menghargai dia dengan ilmunya, kita menempatkan dia posisinya, tapi karena di sini masih ada yang besar, masih ada yang lebih tua darinya, maka kita mengedepankannya. Wallahu a'lam bishawab terjadi di zaman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu sekelompok orang melakukan perhitungan eh, melakukan tasbih atau zikir dengan menyebut subhanallah walhamdulillah dan seterusnya dengan mempergunakan batu-batu kerikil di masjid batu-batu kerikil di masjid Dan Abdullah ibnu Mas'ud adalah alimnya para sahabat. Alimnya para sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud ibunya apa ya? Hah? Alimnya para sahabat Bahkan di zaman para sahabat dahulu ketika mereka hendak bertanya tentang agama Allah secara khusus bertanya tentang Al-Qur'an tafsir Al-Quran mereka pasti akan merujuk dan mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud alimnya para sahabat Di zaman beliau terjadi perbuatan tersebut. Maka satu waktu Abu Musa al-Ash'ari melihat perbuatan tersebut. Dan Abu Musa juga adalah sahabat Nabi. Abu Musa al ashari da'i yang diutus oleh Rasulullah ke negeri ke negeri Yaman. Ini diantaranya Abu Musa. Dan Abu Musa juga adalah seorang fakih dari kalangan sahabat. Dan juga usianya bukan usia yang muda, usia yang tua. Ketika mendapatkan hal ini, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu tidak lantas berkata kepada manusia dan menghukumi mereka padahal perkaranya sudah jelas sekali. Tapi Abu Musa al-Ash'ari melihat di sini ada orang yang lebih tua darinya. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Ada orang yang lebih paham dan lebih mendalam pengetahuannya walaupun ini secara lahirnya sudah jelas salah. Tapi beliau rahim ah, ah, beliau radhiyallahu taala anhu tidak berbicara sampai kemudian beliau bertemu dengan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ketika ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud, tidak langsung bertemu. Didapati sekian sahabat juga ingin bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, ingin bertanya dan mempertanyakan masalah agama. Mereka semua menunggu di luar rumah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada inisiatif di sisi mereka ketok aja pintunya, gedor, tanyain assalamualaikum kita mau bertemu si fulan si alan. Mereka semua menunggu. Sampai keluar Abdullah ibnu Mas'ud dari rumahnya. Barulah ketika keluar dari rumahnya mereka pun mulai berbicara kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Termasuk di antara yang berbicara adalah Abu Musa yang melihat kejadian di masjid tersebut. yang mereka menanti. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kalaupun mereka sudah paham bagaimana hukumnya. Mereka mengerti bertasbih, berzikir dengan biji-biji kerikil, mereka paham. Atau dengan batu-batu kerikil, mereka paham. Tapi subhanallah mereka menanti siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Karena ini urusannya urusan bertangkutan dengan manusia. intidar ra'ika Kata kata siapa? Abu Musa al-As'ari. Kami menunggu pendapatmu bagaimana. Maka Abdullah bin Mas'ud pun datang ke masjid itu dan kita dapatkanlah keterangan beliau mengingkari. Dari kisah ini menunjukkan adab yang mulia. Adab yang tinggi. Adab yang utama bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain mengamalkan dan mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada masalah mereka tidak lantas memutuskan tapi melihat dan bertanya kepada siapa yang lebih lebih tua dari kalangan mereka dari sisi umur dan ilmu karena bisa saja permasalahan ini tidak demikian keterangannya dan jawabannya dan jalan keluarnya. Demikian. Dan ketika mereka telah mendapatkan bimbingan dan petunjuk, mereka pun merasa tenang karena apa yang dibimbing apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Itu menurut keyakinan mereka, prinsip mereka, akidah mereka. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti benar. Tidak mungkin salah dan tidak mungkin didapatkan padanya apa yang negatif, apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti positif, pasti maslahat dan pasti benar. Itu keyakinan mereka. Sehingga ketika diserahkan perkara seperti apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah, pasti benar, pasti baik. Sehingga mereka tidak berat menerima apa yang dikatakan oleh pembesarnya. Apa yang dikatakan oleh tokohnya, pemukanya. Dari kalangan alimnya, Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Beda halnya dengan keadaan kita hari ini. Keadaan sebagian manusia pada hari ini dengan beberapa keadaan. Dalam urusan yang besar, dalam perkara urusan manusia, urusan agama, urusan dakwah. Terkadang ada orang yang tidak pantas, tidak layak berbicara, tidak dikenal sebagai dai, tidak dikenal sebagai alim. Dia mengedepankan dirinya, tidak dikenal dia orang yang memiliki pengalaman yang banyak dalam agama, dalam dakwah ilallah. Tidak pula terdepan dalam berdakwah ilallah. Dia lantas berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bakal terjadi dari pembicaraannya? Dallu wa adhallu. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Maka dia akan berkata, berfatwa dengan tanpa ilmu dan terjadilah penyesatan terhadap dirinya dan penyesatan terhadap yang lainnya. Wallahul musta'an. Satu keadaan, keadaan yang lain didapatkan sebagian manusia kaum muslimin atau sebagian kita ketika telah datang keputusan dan telah datang keterangan para ulama kita kibar kita karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tidak sesuai dengan bimbingan hawa nafsu kita. Atau tidak sesuai dengan keinginannya kita. Maka kita pun beralih kepada yang kecil. Kita pun beralih kepada yang kecil. Kalaupun tidak kita mengatakan secara lisan, tapi lisanul hal, demikian. Yaitu kita mengatakan dengan lisanul hal kita. Ya ulama yang lain kan masih banyak, ulama yang yang ini saja belum berbicara. Lisanul hal. Terlebih lagi kalau dia lisanul makal, Tidak sekedar sifat tindakan tetapi dia berkata dengan lisannya. Karena masih banyak yang lain, ulama yang lain. Ini keadaan yang menyelisih bimbingan dan petunjuk Nabi tadi. Dan tentunya kita bisa mengetahui apa akibat perkara menyelisih bimbingan Nabi. Apa yang bakal terjadi ketika kita menyelisih bimbingan Nabi? Kita akan ditimpa fitnah. Dan kita akan ditimpa azab waliyadzubillah. Falyahdharil yukhalifuna an amrihi hati-hatilah mereka yang menyelidiki perkara Rasulullah antusibahum fitnah aw musibahum adabun alim hati-hati mereka dari menyelidiki perkara Rasul ditimpa kepada mereka nantinya fitnah dan akan ditimpakan kepada mereka adab yang pedih. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini keadaan yang lain. Dan ada keadaan yang lain dan ada keadaan yang lain. Yang semuanya itu tidak dibenarkan. Tentunya yang benar kita berpegang dengan petunjuk Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Kita ketika mendapatkan fatwa ataupun keterangan dari para ulama kita yang kibar berkenaan dengan agama Allah, berkenaan dengan manusia, berkenaan dengan urusan dakwah dan yang lainnya, maka kita memegang apa yang mereka bimbingkan bersama dengan mereka tidak lantas mendatangi keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wallahu a'lam bisawab. Karenanya dikatakan al-baraka ma'a akabirikum. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan jangan sampai kita mencoba menukar prinsip, melupakan prinsip, merupakan bimbingan yang benar dari agama ini dengan menggantikan yang selainnya. Karena keadaan kita pada hari ini waliyahumillah kita lihat banyaknya syar, banyaknya kerusakan, banyaknya fitnah yang terjadi. Yang ma'ruf dipandang mungkar, yang mungkar dipandang ma'ruf. Sehingga Permasalahan ini yang merupakan prinsip yang mesti kita yakini dan mesti kita terima. Sudah mulai diragukan, sudah mulai dikaburkan, sudah mulai dilupakan, dan sudah mulai pura-pura untuk dilupakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi dengan keadaan yang lain sebagai sekedar keterangan kita di akhir pertemuan di sesi yang pertama ini sudah masuk ya? Hah? Yang ini bukan? Iya. Bentar. Sebagai keterangan yang akhir, yakni dengan kita mengatakan ya kita sih menerima keterangan para ulama tersebut bahkan dikatakan ala ra'si wal ain menerima kita dengan perkataan ulama tersebut tapi jadi ini menerimanya dengan pengecualian tapi demikian dan demikian dan demikian demikian dan demikian. Ini sebetulnya tidak menerima. Yang namanya menerima itu menerima dengan sepenuhnya tidak ada tapi. Karena dengan tapinya kita ini, istisnanya kita ini, itu menunjukkan kita tidak menerima. Itu menunjukkan kita meragukan Oh saya tidak mengatakan saya tidak menerima. Saya mengatakan tidak meragukan. Iya istisnakmu itu menunjukkan dan mengisyarakan kepada itu. Cukup kamu menerima Alhamdulillah keterangan Syekh Robi cukup. Atau keterangan Syekh Fauzan cukup. Keterangan yang lain cukup. Cukup. Tidak perlu kita menimpali begini dan begitu, kondisinya begini dan begitu. Bukan kita, orangnya. Bahkan boleh kita katakan, hatta murid-murid para masyayikh, para ulama kibar ini sekarang tidak pantas untuk menimpali, tidak pantas untuk mengomentari kalamnya ulama tersebut. Tidak pantas. Wallahu alam bisawab. Bagimu untuk menerima kalau memang ada hal sesuatu darimu tahan. Uskut, diam. Dan kamu tanyakan langsung kepada syekh atau alim atau tokoh alim yang di yang diinginkan ditanyakan padanya perkara tersebut. Jangan kamu membuat orang ragu, membuat orang jadi bimbang, dan membuat orang menjadi akhirnya menolak. Waliyahzubillah apa yang dikatakan oleh ulama tersebut. Ini bukan prinsip salaf Atau kamu datangkan. Dan sekarang Masya Allah. Pandai-pandai bersiasat. Kita dapati sebagian manusia pandai-pandai bersiasat. Didatangkan dari ulama yang lain, yang kecil, yang itu adalah muridnya alim atau bahkan murid-muridnya alim ini. Uh, ulama Bulan juga berkata loh, Ini adalah pandai bersiasat siasi. Ini bukan dari prinsip dan manhaj salaf. Inilah prinsip kita menerima sepenuhnya apa yang dikatakan oleh kibar kita, ulama kibar kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak guncang dan tidak bimbang dengan prinsip ini kalaupun itu datang dari siapa yang mengatakan dirinya saya juga adalah dai, saya juga adalah alim, wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini bukan perkara istihad. Kalau ini istihad Rasulullah mengatakan Al-Barokah ma'akabirikum Tapi ya kalian tinggal memilih deh Milih yang itu, milih yang ini terserah kalian ini bukan perkara itu. Kata beliau al-barakah. Dan tentunya kalimat ini agar kalian menjalaninya. Wallahu a'lam bisawam. Dan kibar dalam hadis bukan dimaksudkan lembaga khusus kibar atau satu organisasi yang di situ terkumpulkan ulama kibar bukan tapi kibar yakni sebagaimana tadi kita sebutkan kibar fisin kibar fil ilm kibar fil afid da'wah wat tajriba dan yang lainnya yang telah kita dengarkan wallahu a'lam bissawab demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah ini sesi yang pertama yang mungkin kita bisa ambil pada kesempatan kita yang pertama pada hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi kita telah dengarkan uraian yang sangat jelas tentang bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah dalam kehidupan terutama dalam hal berdakwah dan satu hadis Rasulullah SAW telah menuntun kepada kita bahwa keberkahan itu adalah dengan mengikuti para pemuka ulama yang mereka lebih matang di dalam usia ilmu pengalaman dan pemahaman dalam berdakwah dan menghadapi permasalahan-permasalahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan tadi menjadi bekal bagi kita untuk bersikap dan menghadapi fitnah-fitnah dakwah. Baik, ini ada beberapa pengumuman informasi untuk kajian rutin Ahad pertama di Masjid Asyifa Karyadi ini insya Allah nanti akan uh, ada dua sesi, sesi pagi pukul 9.45 sampai selesai menjelang duhur akan membahas tentang eh, kitab Tauhid oleh Al Ustadz Muhammad Isnadi. Kemudian sesi kedua pada hari Ahad pertama tersebut dimulai pada pukul 15.30 membahas tentang fikih ibadah bab jenazah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Komar Suaidi. Kemudian ada informasi ta'lim hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 oleh Al Ustadz Muhammad Umar as pada sesi pertama pukul 9 sampai zuhur dengan tema Taatilah ul amri Mingkum di Masjid Mujahidin Purwasari Kudus. Kemudian sesi kedua dimulai pukul 15 sampai selesai di Mahat Al Ansor Kudus dengan tema ikhlas dalam berdakwah. Demikian yang bisa kami sampaikan dan jazakumullah khair atas segala pihak yang telah memberikan dan membantu sehingga majelis taklim ini dapat berlangsung dengan baik. Insya Allah untuk sesi yang kedua nanti kita akan lanjutkan pada sholat luhur. بارك الله فيكم